نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Masih melanjutkan dari membaca riwayat-riwayat yang datang dalam permasalahan bacaan-bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat-salatnya. Kita lanjutkan pada salat yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala salatul maghribi salat maghrib qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan al mufassali hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maghribnya beliau membaca Kisar Al-Mufassal. Wa qala rahimallah hatta innahum kanu idza sallu ma'ah wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu layubsira yubsira mawaqi'a nubulahu. Hadis ini riwayat Al-Imam An-Nasa'i al dan Imam Ahmad dari sahabat Rafi' bin Khadij Rafi' bin Khadij <clears throat> seakan-akan mereka para sahabat yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah selesai salam dan jamaah salat itu keluar dari salatnya mereka berbalik maka ketika mereka kembali dari masjid-masjid mereka ini, mereka akan mendapati dan masih terlihat bagi mereka tempat-tempat tertancapnya anak-anak panah. Nah, hadis yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa Nabi membaca surat-surat Kisar Al-Mufassal dari surat Ad-Duha sampai Anas. Hadis yang kedua menunjukkan kepada kita bahwasanya salat tersebut ringkas dan ringan. Ketika telah selesai salat, maka para sahabat itu masih dapat melihat di mana letak bekas tancapan dari anak-anak panah mereka. Nanti akan kita jelaskan di faidah. Qala rahimallahu wa qara'a fi safarin wattin wa zaitun fi ra'ati tsaniyah. Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam safarnya ketika salat maghrib dengan surat Wattini wa zaitun pada rakaat yang kedua. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه فكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الآية حديث رواية الإمام ابن خزيمة dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan yang benar lafadz hadis ini adalah mauquf lafaz hadis ini adalah mauquf, bukan marfu'. Jadi hadis ini adalah perbuatannya wa kana perbuatannya Abdullah bin Umar. Bukan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib di sini mengartikannya dengan perbuatan Abdullah bin Umar. Wa kana ahyanan dan Abdullah bin Umar beliau membaca surat-surat tual al-Mufassal dan juga surat-surat Ausatul Mufassal di dalam salat maghribnya. Ini perbuatannya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala rahimallahu wa taratan bi at Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im. Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur di dalam sholat maghribnya. Wataratan bi al-mursalat. Qara'a biha fi akhir salati sallaha sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ummul Fadl. Ummul Fadl Ibnu Abbas ukhti ukhtu nam ukhtu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mursalat. Beliau membaca surat tersebut di akhir-akhir salat yang dilakukan sebelum beliau meninggal. Wa qala rahimahullah wa kana ahyanan yaqra bitula at-tawliyaini Al-A'raf fi ini. Hadis ini riwayat al Al-Bukhari. Taib. Atau lafaz yang sebelumnya bitula at-tauliyaini. Ini riwayat dari Zaid bin Thabit. Dan yang setelahnya itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhum. Dan seluruhnya itu dari lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat maghribnya pernah atau terkadang. Ya, di sini pernah dalam riwayat yang lain disebutkan sekali. Ini hanya terjadi dalam sekali saja. Beliau sekali pernah membaca surat dari surat dua yang panjang. Surat dua yang panjang dalam Al-Quran. Tapi disebutkan dalam catatan kaki Qal ay bi atwal suratain at-tawilatain. Wa tula ta'nits atwal wa tawliyaini الأعراف tasniyah tawla. Wa huma al-a'raf ittifaqan wal Dua surat yang panjang dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-A'raf dan surat Al-An'am. Ini surat yang disifati dengan surat yang panjang. Walaupun sebenarnya surat yang terpanjang itu adalah surat Al-Baqarah. Tetapi pensifatan itu tidak dimiliki dalam surat Al-Baqarah dikarenakan surat Al-Baqarah itu adalah surat yang ringan. Adapun ini disifati dengan surat yang panjang karena berat. Berat dan juga memang disifati dengan sifat yang panjang. Ayat-ayatnya itu panjang-panjang dalam satu ayatnya surat Al-A'raf dan Al-An'am. Disebutkan di sini di riwayat yang setelahnya wa kana ahyanan yaqra bitula at-tawliyaini Al-A'raf fi ra'atain. Beliau membaca surat Al-A'raf di dua rakaatnya. Jadi rakaat yang pertama setengahnya, kemudian rakaat yang kedua itu setengahnya. Al-A'raf ini 13 setengah 13 lembar satu halaman. Ya, berarti dibagi dua. Nah, enam setengah, enam setengah lebih. Qala rahimallahu wa taratan bi al-anfal fi raq'ataini. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Zaid bin Thabit dan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif yang sahih adalah riwayat yang sebelumnya. Ya, karena sebelumnya juga dari sahabat Zaid bin Thabit. Itu yang sahih yang datang dalam riwayat Al-Bukhari. Yaqra bitula at ini, Jadi ini tidak ada yang sahih beliau membaca surat Al-Anfal. Yang sahih hanya beliau membaca surat Al-Araf. Faedah yang kita ambil dari bab ini berkaitan tentang bacaan yang disunahkan ketika di sholat maghrib. As-sunnatu fi qira'ati sholatil maghrib hiya at-takhfif wa taqsir. Bacaan yang disunahkan pada sholat maghrib adalah at-takhfif yang ringan, at-taqsir yang ringkas. Ini yang disunahkan dalam sholat maghrib. Kalau dalam salat yang sebelumnya salat asr kita sebutkan di sana as-sunnatu fi salatil asri at-takhfif. Salat asr itu yang disunahkan adalah ringan. Adapun salat maghrib maka ini lebih lagi lebih ringan. Dan dia menambahkan dengan taksir, dengan ringkas. Disebutkan oleh Al-Hafidh ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Fath. Beliau menyebutkan menukilkan dari Al-Imam At-Tirmidzi wa dzakara At-Tirmidzi anna al-'amala inda ahli ilmi ala al-qira'ati fil maghribi bi al mufassal praktek amalan yang dilakukan oleh ahlul ilm yang sebelum-sebelumnya mereka membaca dalam salat maghrib itu dengan surat-surat kisar al-mufassal surat ad-duha sampai surat an-nas maka beliau memberikan catatan tambahan. Kata beliau rahimahullah taala wahada yus'iru bi hikayatil ijma' alaihi. Perkataan ini seakan-akan menunjukkan faidah hikayat tentang ijma' kesepakatan para ulama mereka membaca dalam surat-surat kisar al-mufassal dan ini telah kita sebutkan dalam awal-awal pelajaran di awal bab tentang riwayatnya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad kana yaqra fil maghribi bi al mufassal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam salat maghribnya surat-surat qisar al-mufassal. Ini adalah yang sunnah. Ini adalah yang sunnah. Nanti akan kita tambahkan juga yang sunnah, termasuk yang sunnah. Jadi yang bukan termasuk sunnah adalah membiasakan membaca sholat di, di, di sholat maghrib itu dengan surat-surat yang panjang sampai ya terjadi malal atau kebosanan dari jamaah tersebut. Ini yang dilarang. Namun sekali atau diamalkan dalam sesekali sebagaimana diamalkan oleh Nabi SAW beliau membaca panjang ya dengan surat Al-Araf. Kemudian juga dalam surat Al-Mursalat dan surat At-Tur. Kemudian dari hadis ini, hadis yang setelahnya, hadis Rafi' bin Khadij. Beliau menyebutkan kanu idza sallu ma'a sallama bihim wa sarafa ahaduhum wa innahu la yubsir mawaqi'a nubulah. Para sahabat ketika selesai dari salat maghrib beliau mereka masih mendapati di mana letak panah-panah mereka. Nah, sahabat Rafi bin Hadij ini termasuk sahabat yang dikenal masyhur. Beliau ini mahir dalam memainkan anak panah. Ya, beliau termasuk dari kana minas sahabati al-mahiruna Firrimayah, Sahabat yang mahir dalam bermain panah. Dan di sini faidah itu minas sunnah dan bermain panah atau yang misalnya menembak dengan alat-alat tembak ini termasuk dari bagian as-sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimah atau at dan juga Al-Bazzar dari sahabat Mus'ab bin Sa'id an Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum birrami fa innahu khairu li'abikum." Hendaknya kalian memainkan atau hendaknya kalian latihan bermain panah bermain menembak karena ini permainan yang paling bagus bagi kalian ini hadis termasuk hadis yang disahihkan oleh al lama Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian juga dalam riwayatnya disebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir riwayat Muslim Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mimbar yaqul Aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas mimbar ketika menyebutkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah bersiaplah kalian dengan segala kemampuan dari kekuatan ya segala kemampuan yang kalian miliki dari kekuatan maka beliau menyebutkan ala inna quwwata ar-rami beliau ulangi tiga kali ala inna quwwata ar-rami ala inna quwwata ar-rami Sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-rami. Tembakan. Panahan. Beliau ulangi sebanyak tiga kali. Al-Imam an Nawi dalam kitabnya Syarhul Muslim wa fihi fadilatu ar-rami wal munadalah wal i'tina bidzalik biniyatil jihad fi sabilillah. Dalam hadis-hadis ini terdapat keutamaan. Keutamaan menembak. Wal munadalah, berlatih dalam menembak. Munadalah ini lebih tepatnya adalah satu dengan yang lainnya saling berlomba. Ya, mereka mencari enam uh, perburuan atau sesuatu yang menjadi target dan di sana mereka bermunadalah berlomba-lomba untuk mendapatkan target tersebut. Wal i'tina dan juga latihan. Ya, dalam hadis-hadis ini terdapat latihan keutamaan dalam menembak dengan niat atau diniatkan dalam rangka al jihad fi sabilillah, mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Rafi bin Hadij itu termasuk sahabat yang ya digelari dengan kana sahrawiyan disebutkan dalam siar ini bala kana sahrawiyan. Beliau adalah sahabat yang menguasai medan mada, padang pasir. Ya, gurun-gurun pasir itu beliau kuasai. Sahrawi yang hidupnya itu berkeliling di gurun-gurun pasir. Juga disebutkan alimun bil muzara'ah wal musaqah Beliau sahabat yang berilmu dalam perkara pertanian dan juga dalam perkara pengairan al-musaqah. Disebutkan dalam hadis tersebut di mana beliau melihat anak-anak panahnya itu masih terlihat. Artinya ini menunjukkan kepada kita faidah bahwa salat maghrib itu ditunaikan dengan ringkas dan pendek. Nah, sehingga malam itu belum gelap sekali. Waktu malam itu belum benar-benar gelap. Mereka masih melihat di mana letak-letak anak panah mereka dan ma'ruf di zaman dahulu, zaman Nabi SAW itu sangat minim sekali dari pencahayaan lampu. Ya, sangat minim sekali dari pencahayaan ya, lampu. Nah, sehingga mereka masih melihat di mana letak-letak anak panah mereka. Jadi setelah mereka main, kemudian mereka menaikkan sholat bersama Nabi, dan ketika mereka kembali keluar dari sholat selesai, mereka masih melihat anak-anak panah tersebut. Ini yang sunnah adalah ta'jil iqamati sholatil maghrib, menyegerakan iqamah, menegakkan sholat maghrib. Ini yang sunnah. Adapun surat yang dibaca, maka yang sunnah adalah dengan kisar al-mufassal dan bisa di suatu waktu diamalkan dengan Tual al-Mufassal seperti surat Al-Mursalat, kemudian juga surat At-Tur. Dan juga bisa diawalkan bisa diamalkan dengan surat yang tual, Sab'u tual Ya, yaitu surat Al-Araf. Dan ini diamalkan dengan hikmah dan ilmu. Ya. Diamalkan dengan hikmah dan ilmu yang mana tidak menimbulkan fitnah. Ketika terjadi fitnah maka itu tidak bisa diamalkan. Karena ini adalah hukumnya sunnah. Membaca surat Al-Araf, ya tentunya ini sangat panjang sekali. Nah, memakan waktu yang cukup lama. Satu juz, itu mungkin sekitar setengah jam lebih. Ya, salat yang sangat panjang. Bahkan mungkin kalau selesai salat maghrib, bisa setelahnya itu adalah sholat isya, ya kan? Maka di sini ketika hendak diamalkan harus dilihat dengan kondisi bagaimana makmumnya, kesiapan makmumnya. Yang lebih daripada itu mereka harus mengilmui, ya, mengilmui hadis ini. Mereka sudah paham. Ternyata memang ada sunnah tersebut dan mereka pun memiliki kesiapan untuk mengamalkannya. Dan ma'ruf dari kalangan para sahabat mereka itu adalah orang-orang yang semangat dalam mengejar kebaikan, semangat dalam mengamalkan kebaikan. Dan mereka akan mengambil ya, kesempatan itu dengan sebaik mungkin, terlebih ketika bersama Nabi SAW. Nah, dan itu pun hanya disebutkan dalam uh, riwayat satu kali dalam seumur hidup Nabi SAW membaca surat Al-Araf. Adapun secara keumumannya dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Nabi membaca kisar Al-Mufassal. Qala rahimallahu taala al-qira'atu fi sunnatil maghrib. bacaan surat di dalam salat sunnah maghrib. Wa amma sunnatul maghribi al-ba'diyah kana yaqra fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar dan hadis ini sanatnya dhaif. Hadis ini sanatnya dhaif. Adapun dalam salat sunnah maghrib ba'diyah. Yang dimaksud di sini adalah salat sunnah maghrib dua rakaat setelah salat maghrib. Atau juga di sini yang dimaksud yaitu salat sunnah di antara salat sunnah rawatib yang dua belas. Beliau membaca sallallahu alaihi wasallam surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Terkait dengan hadis ini, riwayatnya doif. Riwayatnya doif. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi ketika beliau mengomentari hadis ini, laisa hadzal haditsu bisahih. Hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Nah. Akan tetapi salat dua rakaatnya itu sahih. Iya. Yang tidak sahih adalah e, kaifiah bacaannya. Nah, sehingga kalau tidak sahih maka kita kembalikan kepada hukum asal. Salat-salat sunnah itu dibaca dengan pendek dan dia bisa memilih surat yang dia inginkan. Adapun dua rakaatnya itu adalah dua rakaat yang diamalkan, termasuk dari dua rakaat dalam salat sunnah rawatib yang 12. Qala rahimallahu taala salatul isya. Yang berikutnya adalah salat Isya. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raq'ataini al-ulayaini min wastil mufassal. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Pada salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam dua rakaatnya yang pertama dari surat-surat wastul mufassal. Wastul mufassal dari surat Al-Mursalat atau An-Naba sampai surat Al-Lail. Qala rahimallahu taala fa kana taratan yaqra bi wasyamsi wa duhaha wa ashbahuha min as-suwar. Terkadang Nabi SAW di dalam salat isya'nya beliau membaca wasyamsi wa duhaha dan surat-surat yang semisalnya. Hadis ini riwayat Al Imam Ahmad dari sahabat Buraidah bin Husayb. Hadis ini sahih. Qala rahimallahu taala wa taratan bi idza as-sama'un syaqqat wa kana yasjudu biha. Hadis ini riwayat Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan terkadang di dalam salat Isya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca idza samaun syaqqat. Surat Al-Insyiqaq. Wa kana yasjudu biha. Dan ketika beliau membaca surat tersebut, beliau bersujud ya, sujud tilawah di dalam salatnya. Ya ini di antara hadis yang sahih di dalam periwayatan yang datang dalam sujud tilawah. Qala rahimahullah ta'ala wa qara'a maratan fi safari biwatini wa zaitun fi raq'atil ula. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Barra bin Azib. Pada salat Isya ketika safar Nabi membaca surat Watini wa Zaitun di rakaat yang pertama. Qala rahimahu ta'ala wa naha an italatil qira'ati fiha. Wa dzalika hina Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari memanjangkan bacaan di dalam salat Isya. Hal ini terjadi ketika Salla Mu'ad ibn Jabal li ashabihi al-Isya fatawwala alaihim. Ketika Mu'ad bin Jabal beliau mengimami sahabat-sahabatnya salat Isya. Dan beliau memanjangkan bacaannya. Fansarafa. Khabal. Fansarafa rajulun minal ansar fasalla. Ketika di pertengahan salat, maka keluarlah seorang pemuda dari Al-Ansar dan dia salat sendiri. Al-Ansar ini adalah orang-orang dari Madinah yang mereka menyambut kedatangan kaum muhajirin. Fa'akhbara akhbara Mu'adz an maka fa'ukhbira. Fa'ukhbira fa Mu'adzun an maka muadz pun dikabarkan dengan kejadian tersebut. Ini telah kita lewati riwayatnya. Faqala innahu munafiqun. Maka dia menyebutkan orang tadi atau pemuda tadi adalah seorang yang munafik. Walamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Muadz. Ketika masuk pemuda tadi bertemu Nabi, maka dia pun menceritakan apa yang dilakukan oleh Muadz. Faqala lahu Nabi sallam maka Nabi bersabda kepadanya, "Aturidu an takuna fattanan ya Muadz?" Apakah engkau menginginkan terjadinya fitnah wahai Muadz? Idza amamtan nasa faqra. Apabila engkau mengimami manusia, mengimami manusia, maka bacalah wasyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Nah, ini empat surat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yusalli wara'aka al-kabir Wa dhaif wa dhawul hajah. Karena sungguhnya yang di belakangmu itu orang-orang yang sholat ada di antara mereka orang yang tua, orang yang lemah dan orang yang memiliki keperluan. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang telah kita lewati pada bab-bab yang sebelumnya berkaitan tentang kisah Muad bin Jabal yang memanjangkan salatnya. Faedah yang kita ambil dari bab ini berkaitan tentang bacaan Nabi dalam salat Isya. As-sunnatu fi qiraati salatil Isya bi biwastil mufassal. Yang sunnah di dalam salat Isya itu membaca surat-surat wastul mufassal. Ya, dimulai dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil isya biwastil mufassal dan juga hadis yang lainnya dalam riwayat An-Nasa'i kan Nabi sallallahu yaqra fil isya bisyamsi wa duhaha Nabi sallallahu beliau membaca dalam surat isya surat wasyamsi wa duhaha dan juga dalam hadis Jabir bin Abdullah ketika Nabi SAW melarang Mu'ad untuk memanjangkan kirah. Ya. Maka beliau menyebutkan apa? Bacalah asyamsi, bacalah Al-Lail dan seterusnya. Nah. Ini yang beliau baca ya. dan beliau perintahkan sahabatnya untuk membaca dari surat-surat yang wastul mufassal. Ini adalah sunnah dan hukum asalnya seperti ini, membaca dari tul mufassal. Dan terkadang Nabi SAW dalam riwayat yang lain disebutkan rubbama qassara. Ya, terkadang beliau memendekkannya. Dengan surat kisah mufassal sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Riwayat muttafaqun alaih, sami'tu Rasulullah SAW alaihi wasallam qara'a fil isya bitin wa zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsan au ahsana sautan min. Aku mendengar Rasulullah membaca dalam salat isya-nya surat at tini wa Zaitun atau wat Niwas wa Zaitun. Dan aku tidak pernah mendengarkan seorang pun bacaan yang lebih baik daripada bacaannya Nabi ketika surat tersebut. Ini terkait dengan salat Al-Isya. Adapun yang berikutnya itu salatul lail. Salatul lail insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ini cukup panjang riwayatnya. Dan insya Allah kita bersabar. Ya, satu demi satu kita baca riwayat tersebut sampai selesai. Nah, kemudian nanti kita akan masuk pada gerakan yang berikutnya yaitu ar-ruku. Ya, ar-ruku dalam salat. Ruku dalam salat wallahu taala alam salat Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين